Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah libur sementara di bulan Ramadan dan di separuh awal bulan Syawal kita bisa melanjutkan dan meneruskan kembali apa yang sudah menjadi keistiqomahan guru kita selama berpuluh tahun lamanya ingin menikah Romo Kiai Haji Muhammad Basari Alwi untuk mengkaji ilmu tafsir di Masjid Agung Jamek Kota Malang ini kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala diberi panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing dan mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita mengkaji surat Asy-Syams di mana kita sampai pada ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir yang kita kaji adalah ayat yang berbunyi alhamaha fujuraha wa taqwaha maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan untuk malam hari ini kita akan menjelaskan ayat-ayat berikutnya terutama ayat yang ke-9 dan ke-10 dan nanti bila ada waktu tersisa kita akan lanjutkan beberapa ayat lainnya dalam surat asy ini. Surat asy surat ke-91 ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Ayat yang ke-10 wa qad khaba man dassaha. Dua ayat ini kita artikan karena antara keduanya saling berketerkaitan. Ayat yang ke-9 sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kalau kita merujuk pada tafsir Al-Jalalain, qad aflaha disebutkan di sini hudzifat min hulam litulil kalam. Sebenarnya ada lam sebelum qad. Tapi kemudian dihapus karena pemisah antara kalimat-kalimat sumpah dengan apa yang disumpahkan sangat panjang. Kemarin dalam beberapa ayat itu kita mengkaji bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas beberapa makhluk yang disebutkan. Lalu apa yang disumpahkan? Materi yang disumpahkan adalah qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Seharusnya ada lam di situ. Tapi kemudian dihapus. Sebelum dihapus, laqad aflaha man zakkaha. Dihapus di sini disebutkan dalam tafsirnya litulil kalam. Karena antara sumpah dengan sesuatu yang disumpahkan cukup panjang. Ditimat sudah cukup panjang. Qad aflaha man zakkaha. Man zakkaha dalam jalalin diartikan toharaha minadz Mensucikannya dari dosa-dosa. Ayat yang ke-10. Wa qad Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Wa qad Sungguh sangat merugi. Man Mengotori hatinya itu dengan dosa-dosa. Disebutkan dalam Al-Jalalain akhfaha bil maksiati wa asluhu dassasaha akhfaha bil maksiyah menutupi hatinya dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ini secara umum yang dimaksud dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 dari surat Asy-Syams ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sekali lagi, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Secara spesifik kemudian kita mendapatkan penjelasan apa makna mensucikan dan mengotori jiwa itu. Tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang dikatakan mensucikan hatinya itu kalau dia melakukan ketaatan dan ibadah dan sebaliknya dia dikatakan mengotori hatinya kalau dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan disebutkan man zakkaha ay man zakkallaha naf man nafsahu bitta'ah Allah mensucikan hati seseorang itu dengan ketaatan yang dilakukan oleh orang tadi namun sebaliknya kalau kemudian dia melakukan kemaksiatan dikatakan di sini dasahallahu azza wa jalla bil maksiyah. Allah mengotori hati seseorang, membuat kotor hati seseorang karena orang itu gemar melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan sekian dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia isu itu setidaknya memiliki dua akibat. Akibat yang pertama berdampak pada hati kita. Dan dampak yang kedua ini terjadi pada keselamatan jiwa atau badan kita. Sekali lagi, kemaksiatan apapun yang kita lakukan, kalau kemudian kita tidak taubat, menyesal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dampak negatifnya terjadi pada dua hal. Yang pertama pada hati kita, yang kedua adalah pada badan atau fisik kita. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, dikatakan dosa yang kita lakukan itu berdampak pada hati kita. Sebagaimana diterangkan dalam ayat tadi. Wa Ayat ini kemudian penjelasannya ditegaskan lagi dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina sesungguhnya orang yang beriman idza adnaba jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, kanat nuktatan sauda fi qalbi akan terbentuk nokta hitam, titik hitam yang ada dalam hatinya. Fa intaba wa naza'a kalau orang yang melakukan kemaksiatan itu bertaubat, meninggalkan kemaksiatan itu, wastaghfara dan dia beristighfar, memohon ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuh. Hatinya akan kembali bersih. nokta hitam itu akan terhapus. Itu dia kalau mau menyesal dan bertaubat. Sebaliknya, fa in zada Tapi kalau dia dia tidak bertaubat, justru kemaksiatannya ditambah, maka nokta hitam itu akan bertambah lagi satu kemaksiatan, satu nokta hitam dalam hatinya. Ditambah lagi dengan kemaksiatan yang lain, tambah dua nokta hitam. Ditambah lagi dengan kemaksiatan yang ketiga, bertambah lagi noktah yang ketiga. Fadhalikaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diistilahkan dengan al-ran kata Nabi Muhammad alladzi dzakarahu azza wa jalla yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla fi kitabihi yakni dalam Al-Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sekali-kali tidak kemaksiatan yang mereka usahakan itu akan membentuk nokta hitam dalam hati mereka surat al-mutaffifin ayat 14 hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Tadi sudah kita sampaikan bagaimana artinya. Kesimpulannya, setiap kali manusia melakukan kemaksiatan, kemaksiatan itu akan menutupi hatinya, membentuk satu nokta hitam. Kalau seseorang yang melakukannya tidak bertaubat, akan bertambah lagi, akan bertambah lagi. Ini yang kita katakan tadi, kemaksiatan itu dampaknya ada dua secara umum. Dampak yang pertama akan berakibat fatal terhadap keselamatan hatinya. Efek ini yang paling berbahaya dibandingkan dampak yang kedua. Kalau dampak yang kedua itu berakibat pada badan atau fisik kita. Mengapa dampak yang pertama dikatakan lebih hebat daripada yang kedua? Kalau yang kedua, misalnya bahaya pada fisik, misalkan Allah mengirimkan bencana, Allah mengirimkan musibah. Bencana bisa kemudian gempa bumi, tsunami, angin puting beliung dan seterusnya. Kita bisa mengambil kesimpulan secara logis bahwa seseorang itu tidak bakal disiksa oleh Allah karena dia meninggal dunia terkena bencana itu. Tidak ada orang yang terkena musibah, maaf tidak ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggal dunia sebagai korban tsunami misalnya. Tempatmu di neraka karena kamu mati diterjang tsunami, tidak ada. Demikian juga tidak ada orang yang disiksa oleh Allah karena dia meninggal dunia karena akibat jadi korban bencana gempa bumi misalnya. Ayo kamu masuk ke dalam neraka karena kamu mati terkena timbunan longsor misalkan. Tidak ada orang yang disiksa karena sesuatu yang menimpa pada fisik. Demikian juga misalkan penyakit-penyakit yang kita kenal. Para sahabat itu, kalau mereka tertusuk duri saja, mereka akan muhasabah. Mereka akan introspeksi. Ya Allah, saya ini salah apa? Kok saya kemudian berjalan sampai tertusuk duri? Sahabat mengajari kita semacam itu. Nah kita itu berkali-kali terkena musibah, terkena ujian dan bencana. Jarang sekali kemudian kita melakukan muhasabah introspeksi. Orang itu mudah muhasabah introspeksi kalau berada di tanah suci. Lek wonten tiang ten Mekah kesa haji kesa umroh sandali hilang ya Allah salahku apa iki mah kejeduk tembok ya Allah salahku iki apa kalau di Mekah dan Madinah lek ten Malang mulai nang tanah air wis balak-balik ke sandung geblak tipe tidak ada bahan yang menjadi bahan introspeksi bagi dia tapi inilah kemudian terkadang sesuatu yang tidak mengenakkan itu akibat dosa dan kesalahan kita. Tapi sekali lagi, katakan kita mengidap penyakit tertentu, orang itu tidak akan ada yang disiksa oleh Allah atau dengan kata lain tidak ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena penyakitnya tidak ada ceritanya ayo malaikat masukkan orang ini ke dalam neraka karena dia meninggal dunia karena terkena asam lambung misalnya Boten enten ceritaan. Ayo kamu masuk ke dalam neraka karena kamu mati dalam keadaan terkena serangan jantung, kamu mati dalam keadaan terkena asam urat misalkan. Boten enten. Tidak ada orang yang naudzubillah sekali lagi disiksa oleh Allah karena penyakit yang diidapnya. Tidak ada orang yang meninggal dunia karena sesuatu yang menimpa fisiknya. Tapi orang itu bakal dihisap, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya. Karena hatinya. Orang itu akan mendapatkan nikmat di surga karena hatinya. Orang itu akan mendapatkan naudzubillah siksa di dalam neraka karena hatinya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Yaitu di hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Mulut kita sudah dibungkam, tangan kita sudah tidak bisa berbicara, kaki kita akan menjadi saksi. Yang akan mempertanggungjawabkan semuanya adalah hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati inilah yang akan menggerakkan kita memutuskan bagi kita menentukan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sekali lagi, dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk diri kita, yang paling berbahaya itu bukan dampak terhadap fisik kita. Bukan pada keselamatan badan kita. Bukan pada keselamatan jiwa atau nyawa kita. Yang paling berbahaya itu kalau menimpa hati kita. Yang membentuk nokta hitam, menutupi hati, kemudian sampai tertutup oleh kebenaran. Ini yang kemudian berbahaya. Sampai kemudian seorang ulama mengatakan sebagaimana pertemuan sebelumnya kita singgung. Ada seorang ulama mengatakan, "Ya Allah, sebenarnya kemaksiatan yang dilakukan oleh kami dan masyarakat kami ini tidak terlalu kami takutkan. Yang paling kami takutkan, paling kami khawatirkan adalah kalau kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan kami. Kalau kemaksiatan sudah menjadi kebiasaan kami, lalu kemaksiatan dan dosa itu menutupi hati kami. Kalau kemaksiatan dan dosa sudah menutupi hati kami, kami tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau kami sudah tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang lebih kami khawatirkan lagi ya Allah, kalau kami yang menganggap yang jelek itu baik dan yang baik itu kami anggap jelek. Dan itu sebenarnya tidak begitu juga kami khawatirkan ya Allah. Yang lebih kami khawatirkan lagi, kalau kemudian yang jelek itu kami gemari, yang baik itu kami benci. Dan lebih parah lagi dari itu ya Allah. Kalau kemudian kami menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang jelek, dan kami melarang orang lain untuk melakukan sesuatu yang salah. Melarang orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi nahi ma'ruf. Apakah kondisi semacam ini sudah terjadi saat ini? Wallahu a'lam bisawab. Monggo muhasabah introspeksi lek cara malangi ngrogoi citoke ngrogoi citoke dhewe pacaran sudah dianggap sesuatu yang biasa. Kalau kemudian dianggap biasa, sudah tidak bisa lagi dibedakan mana yang baik, mana yang jelek. Pacaran dianggap sesuatu yang baik, yang jomblo dibully. Wah, diejek, wah kamu itu masih jomblo, kadit uyap, ya. Gak payu. Padahal pacaran. Ini karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan. Le SMA kuliah dorong dua pacar, dianggap itu sesuatu yang ada sesuatu yang kurang. Tapi ukurannya bukan syariat, ukurannya sekali lagi cuma adat kebiasaan. Minuman keras digemari, lalu kemudian terjadi pembiaran-pembiaran dengan alasan sudah ada izinnya misalnya. Maka kemudian ternyata kadang-kadang kemaksiatan itu dibiarkan dengan berbagai macam alasan. Kebebasan berpendapat, hak asasi, keberagaman, dan seterusnya. Maka ukuran kita sekali lagi adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ada nasihat seorang ulama. Seorang ulama mengatakan ma'usiyallahu illa bitta'wil wan naru mamlu'atun biman nahasunat nawayahu. Ma'usiyallahu illa bitta'wil. Kebanyakan Allah itu dilanggar aturannya maksiat itu kebanyakan dilakukan oleh manusia karena takwil-takwil. Wis paling gak popo, wis biasa ngene iku. Dilakukan takwil-takwil padahal dikatakan wan naru mamlu'atun biman hasanat nawayahu au bima hasunat nawayahu. Neraka itu penuh dengan orang-orang yang niatnya sebenarnya baik tapi kemudian caranya salah. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama dan dalam kondisi kemaksiatan yang makin merajalela ulama mengajarkan kepada kita wasluk tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin tempuhlah jalan hidayah ikutilah jalan yang baik dan tidak akan membahayakan dirimu sama sekali sedikit orang yang melakukan jalan itu kebaikan itu makin lama makin digemari oleh orang yang sedikit tapi kamu harus ikut yang sedikit tadi itu Jangan khawatir dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan kebaikan itu. Dan dijelaskan dalam kalimat yang kedua, kalimat berikutnya, wa iyyaka wa tariqad dalalah wa la bi kathratil halikin. Jauhilah jalan kesesatan, jangan tergoda oleh banyaknya orang-orang yang binasa karena kemaksiatannya itu. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Sekali lagi, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi kita sampai pada kesimpulan. Kalau kemaksiatan itu memiliki dua dampak. Yang pertama adalah dampak pada hati. Yang kedua adalah pada keselamatan jiwa atau nyawa badan fisik seseorang. Maka yang paling berbahaya adalah dampak pada hati kita. Dampak pada hati ini. Makanya kalau kita perhatikan, mengapa dikatakan lebih berbahaya? Selain dampaknya itu dunia akhirat, kalau dampak pada hati, orang itu kadang lebih kerasa, lebih cepat terasa. Kalau yang menimpa dirinya itu adalah penyakit fisik. Tapi kalau dia diidap oleh penyakit hati, dia sangat sulit sekali untuk melakukan introspeksi dan muhasabah. Wonten tiang kena sakit kepala, pusing, dibelikan langsung diserikan obat pusing. Biar pusingnya hilang, kena asam urat, dibelikan langsung obat asam urat supaya asam uratnya hilang. Kena sakit perut, dibelikan obat sakit perut supaya perutnya hilang. Dia segera melakukan keputusan, mengambil keputusan, saya harus beli ini, saya harus beli obat ini. Mengapa? Karena dia merasakan secara fisik ada yang kurang dalam tubuhnya. Ada yang tidak sehat. Ini kalau fisik yang merasakan. Tapi sekali lagi kalau penyakit itu menimpa hati seseorang, orang itu kadang tidak terasa. Hatinya penuh dengan hasut, iri, dengki. Tidak terasa, tidak segera cari obatnya. Orang merasa lebih tinggi daripada yang lain, kemudian suka ngerasani orang lain, suka menghibah, suka menggunjing. Kenapa dia tidak segera mencari obatnya? Karena penyakit hati itu tidak terasa. Berbeda dengan penyakit fisik. Orang mudah menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Dia itu sudah punya penyakit. Tapi dia justru menikmati itu sebagai sebuah kesenangan. Karena dia tidak merasa. Berbeda kalau penyakit itu penyakit fisik. Karena itulah, sekali lagi, dampak pada hati ini lebih berbahaya karena sekali lagi dosa itu tidak kelihatan. Coba dosa ingkang kulolan panjenengan lampai. Ini kemudian berdampak pada fisik kita umpami wonten tiang mantun ngilokno wong langsung benjol udun temeriki ten pipine ngilokno mane wonten udun wale, kinten-kinten dia akan segera untuk tidak mengilokkan <laughs> orang lain itu wis gak mane mana ternyata dosa iki benjol lang pipi metu nanai, wonten tiang umpami mantun rasan-rasan yang diibaratkan oleh Al-Quran seakan-akan dia makan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal dunia Wonten tiang mantun rasan-rasan, moro-moro lambir ini penuh dengan darah keluar nanah. Karena dia habis makan daging saudaranya sendiri. Pasti orang itu gak mane-mane aku rasan-rasan. Ini karena dosa itu berdampak pada fisik, tapi itu tidak terjadi. Penyakit rata-rata penyakit hati. Makanya kemudian itu tidak dimuhasabai oleh seseorang karena sekali lagi memang tidak terasa. Dan rata-rata kemaksiatan itu dipicu oleh terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Orang hasut itu karena terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Orang melecehkan orang lain karena dia terlalu tinggi menghargai diri sendiri. Orang ngerasani terlalu tinggi menghargai diri sendiri. Orang lain penuh dengan kesalahan sedangkan dia tidak pernah introspeksi. Orang menghina, orang takabur itu karena terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang ada dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya doa yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku dalam pandanganku ini, dalam pandangan pribadi saya, saya ini kecil tidak ada apa-apanya. Wa fi a'yunin nasi kabira tapi dalam pandangan orang lain saya besar. Saya memiliki harga diri. Berarti doa ini mengajarkan kepada kita dua hal. Ingkang nomor setunggal, rendah hati. Ingkang nomor kali, meskipun rendah hati, kita sekaligus punya harga harga diri. Di hadapan orang lain kita punya harga diri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat digentari oleh musuh dan kawan kawan dan lawan itu gentar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad pernah mengeluarkan testimoni, nusir nusirtu birra'bi masirata arba'ina yauman. Saya diberi kemenangan oleh Allah karena sifat donnya musuh. Musuh itu sudah ketakutan 40 hari sebelum terjadi pertempuran. Pertempuran itu masih 40 hari lagi, tapi mentalnya musuh itu sudah down. Berarti Nabi Muhammad dan pasukan umat Islam adalah sekelompok umat dan bangsa yang memiliki harga diri. Makanya doa ini juga penting kita baca supaya kita punya harga diri. Kita mengandani orang lain, menasehati orang lain, orang tua kepada anaknya, atasan kepada bawahannya. Lek mboten direken kali tiang lintu. Enak no mboten enak? Mboten enak. Gak direken be anak ayah hap. Ayo le jok main HP ayo le. Awak mungkin nang dinding gowo HP ayo main game ayo. Ternyata anak kita jawab, apa sih bapak ngomel lah. Ayah menonton ayah nih. Berarti kita sudah tidak punya harga diri di hadapan anak kita. Ngandani bojo cocok metu ae, cocok shopping ae. Ngojok blonjo ae. ini telung sap iki roro iki sap nek kelambimu kabeh. Sing nek sap tok iki mek mek sak sap tok iki. Ngono jare gak duwe kelambi. <laughs> Balak-balik shopping dikandani mboten direken apa sih? berarti suami ini sudah tidak dianggap oleh istrinya sendiri. Maka doa ini penting. Wa fi ayunin nasi Dalam pandangan orang lain itu saya punya harga diri. Omong saomong direken kali menungso. Terutama oleh anak dan pasangan hidup kita masing-masing. Di hadapan orang lain kita punya harga diri. Tapi di hadapan diri sendiri kita senantiasa rendah. Rendah hati. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah jadikan aku dalam pandangan diriku ini kecil. Saya ini nggak ada apa-apaannya. Berarti Rasulullah mengajarkan supaya kita ini tidak terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari sejarahnya iblis. Iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu pernah punya gelar sebagai Sultanul Muqarrabin. Rajanya hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kemudian dilaknat oleh Allah? Dulu pernah kita sampaikan. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh penghuni surga untuk sujud dalam arti hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, semuanya mau hormat kecuali iblis. Dia itu malah jawab. Iblis ini diperintahkan hormat kepada Nabi Adam jawab. Jawabannya terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, ana khairum minhu. Kalimat yang kedua, khalaqtani min nar wa tahu min tin. Dua kalimat jawaban iblis yang dikatakan sebagai bentuk penolakan dan kesombongan. Aba was takbar. Dua kalimat ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ternyata diawali oleh kata yang sama, yaitu kata aku aku lebih baik daripada Adam. Kalimat yang kedua, aku kau ciptakan dari api sedangkan Adam kau ciptakan dari dari tanah, keakuannya. Kata orang Jawa, sopo iro sopo sopo ingsun aku iki, aku iki, awak iki, aku iki awak ya. aku iki semoga kaji ping songo. aku iki keakuannya yang dimunculkan. Nauzubillah kalau iblis melakukan kesombongan satu kali, dia sudah dilaknat oleh Allah, difonis berada di dalam neraka selama-lamanya, maka bagaimana dengan kita yang melakukan kesombongan berkali-kali? Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah sekali lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teladan kita kekasih kita mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Orang itu melakukan kesalahan rata-rata karena sopo iro sopo sapa ingsun makanya Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira ya Allah jadikan aku dalam pandangan diriku ini kecil tidak ada apa-apanya tapi dalam pandangan orang lain saya ini besar saya ini orang yang memiliki harga diri yang baik itu memiliki harga diri sekaligus rendah hati yang tidak boleh itu rendah diri rendah diri ini konotasinya adalah sesuatu yang negatif. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada dampak dari perbuatan maksiat. Kita tadi sudah menyebutkan dua ayat. Waqad khaba man dasaha. Sangat rugi orang yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Terus kemudian ditegaskan oleh ayat yang kedua, kalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Menurut ayat yang kedua ini, ternyata kemaksiatan itu akan membentuk nokta hitam dalam hati kita. Dan itu akan menutupi hati kita dari kebenaran sehingga sulit orang itu melakukan kebaikan dan ketaatan. Dan kalau dampaknya pada hati, kalau pada fisik, ternyata kalau kita sudah meninggal dunia, musibah pada fisik itu akan berhenti. Tiang kenging asam lambung, kalau sudah meninggal dunia sampun seto Asam lambungnya waras nopo sasi terus? Sampun waras. Tiang wonten kenging asam urat, lek sampun seto. Asam urat langsung waras nih, gitu. Berarti cuma dunia saja. Tapi kalau pada hati sampai kemudian melakukan kemaksiatan, gara-gara hatinya sudah tertutup dengan banyak nokta hitam, kok tidak dibersihkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah, maka dampaknya tidak hanya dunia, tapi dunia sekaligus akhirat. Likulli kasrin fa innallaha jubranuhu wa ma likasri qanatid dini jubranuhu. Setiap kekurangan itu pasti akan diganti oleh Allah. Orang itu kalau sakit sabar diganti oleh Allah. Orang itu ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, kok dia sabar akan diganti oleh Allah. Tapi kalau kekurangan itu menimpa hati seseorang sampai berdampak dia melakukan kemaksiatan, Wong kekurangannya itu pada agama. Lalu siapa yang akan menutupinya? Kemaksiatan, kemusyrikan, kemurtadan, siapa yang akan menutupinya? Kalau orang itu tidak beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada suatu cerita seorang santri tanya kepada kiainya, "Yai, kok kuatah tiang boten sembayang? Tapi Gusti Allah kok boten ngirimaken bencana Katus umat-umat singet." yang langsung dunianya terbalik, buminya dibalik, terkena banjir bandang, habis semuanya luluh lantak. Sekarang ini banyak orang melakukan kemaksiatan. Katah tiang boten sembayang, katah tiang boten ngelampai siang. Kok Gusti Allah boten mengadab, menyiksa kita ini semuanya mengapa tidak disiksa semuanya oleh Allah? Dijawab oleh seorang kiai itu, jangan salah kamu. Musibah itu sudah diturunkan tapi kita tidak merasa. Cuma musibahnya bukan berupa banjir bandang seperti kaum Nabi Nuh. Bukan yang buminya dibalik seperti kaum Madian. Bukan orang-orang yang kemudian disambar petir seperti kaum Samud. Musibah itu sudah diturunkan oleh Allah tapi kita tidak terasa. Musibah itu le, kata kiai kepada santrinya itu adalah musibah dalam hati. Orang tidak melakukan sholat kok dia biasa. Itu sudah musibah. Orang tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan, awan-awan jam siji ngoker, ngombe es degan. Itu sudah musibah. Cuma dia nggak terasa. Orang melakukan kemaksiatan dan dia menikmati kemaksiatannya. Itu sudah biasa. Berarti itu sudah musibah. Orang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban. Terus dia biasa saja. Buatan sembahyang gak nyantai, buatan berusaha mengkodok, tidak kemudian ya Allah aku ninggal sembahyang. Kok biasa saja? Itu sudah musibah. Dan musibahnya memang bukan menimpa fisiknya, musibahnya menimpa hatinya. Dan itu lebih berbahaya daripada musibah yang menimpa fisik seseorang. Kalau musibah itu menimpa hati, tadi sudah kita sampaikan dampaknya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Berbeda kalau imbas yang kedua. Imbas yang kedua itu menimpa fisik. Tapi berkat kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita umat beliau ini kalau melakukan kesalahan tidak seperti umat-umat terdahulu yang dibinasakan total sampai titik akhir ngoten boten. Umat Nabi Muhammad itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai itu selain berupa iqab balasan atas kesalahannya itu juga berfungsi sebagai tadkir, sebagai peringatan. Misalkan tahun 2000 sekian, 2004 yang lalu katakan ada bencana tsunami, kemudian ada lagi gempa bumi, gempa bumi. Itu bukan merupakan bukti. Korbannya itu orang yang salah dan kita yang selamat ini orang yang benar. Itu tidak menjadi bukti. Bahkan ada potensi, ada kemungkinan kemaksiatan yang kita lakukan itu yang menyebabkan terjadinya musibah-musibah itu. Ini ditegaskan dalam hadis misalkan Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jika kemaksiatan sudah merajalela di kalangan umatku, Allah akan meratakan azabnya dari sisinya. Ummu Salamah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat itu tidak ada orang-orang yang soleh di antara mereka? Kok azabnya diratakan oleh Allah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ya ada. Ada orang-orang yang baik. Lalu apa yang dilakukan Allah kepada orang-orang baik itu? Kanjeng Nabi kemudian menjawab, mereka akan tertimpa musibah seperti yang lain, tapi kemudian orang yang baik yang juga, juga jadi korban musibah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya korban gempa bumi yang ada di mana bukan berarti mereka salah dan kita benar, bukan. Ini fungsi takdir peringatan bagi kita. Dalam surat Al-Anfal dalam ayat 25 misalkan dikatakan wattaqu fitnatal la tusibannal zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap siksaan pedih yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Orang zalim iya terkena musibah, tapi di situ ada juga potensi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, tapi orang yang baik yang juga jadi korban mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat terdahulu memang diratakan adabnya, semuanya kena siksaan. Korbannya itu semua adalah orang-orang yang salah, yang menolak kebenaran, menolak risalah dari utusan-utusan yang dikirimkan ke kampung atau kota mereka, ke kaum itu. Tapi kalau sekarang tidak. Adapun contoh umat terdahulu yang mendapatkan siksaan secara fisik dan total sampai titik akhir adalah yang diterangkan dalam ayat-ayat berikutnya. Kita baca secara singkat ayat ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ini menceritakan tentang kaum Samud. Kaum Samud yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat Samud bi Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena melampaui batas. Rasul yang dikirimkan kepada kaum Samud disebutkan dalam al lain kadzabat Samudu rasulaha salihan. Utusannya yang bernama Nabi Saleh. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ada orang yang paling celaka di antara kaum Samud yang berdiri menentang Nabi Saleh. Namanya dalam satu riwayat dikatakan qaddar, nama orang tadi itu dalam riwayat lain disebutkan namanya adalah qidar. Dia ini yang kemudian berdiri. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasulullah Nabi Soleh alaihi salam ini berkata kepada mereka, terutama kepada Qaddar tadi yang berdiri menentang Nabi Soleh itu. Biarkanlah onta betina Allah dan minumannya. Biarkan dia minum. Tapi ternyata fakadzabuhu eh, fakadzabuhu faaqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha lalu mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka ini salah satu contoh kalau umat sebelum Nabi Muhammad melakukan kesalahan dibinasakan semuanya karena dosa-dosa yang mereka lakukan Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Fasawah disamaratakan dengan tanah. Ini karena mereka melakukan kesalahan. Diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seorang utusan yang bernama Nabi Soleh ke kaum yang bernama kaum Samud. Kaum Samud ini menolak. Tapi kemudian minta kepada Nabi Soleh. Ayo kalau kamu memang benar-benar utusan Allah. Tunjukkan mukjizatmu. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam berkat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan mukjizatnya yaitu onta yang keluar dari batu yang sangat besar. Ada onta yang keluar dan ternyata onta ini hasil susunya sangat melimpah ruah dinikmati oleh kaum samud itu. Tapi ada satu yang menjadi ujian bagi kaum samud. Mereka memiliki sumur, sumur ini diatur oleh Nabi Soleh alaihissalam. Ayo satu hari kalian boleh mengambil air dari sumur ini. Tapi untuk satu hari, berikan jatahnya kepada onta ini. Onta ini mengeluarkan susu yang sangat banyak, tapi minumnya juga sangat banyak. Makanya kasih jatah satu hari. Akhirnya gantian. Satu hari orang kampung itu ngambil air, hari berikutnya berganti hari. Hari esoknya dibiarkan ini jatahnya onta itu untuk minum. Hari yang ketiga silahkan kalian ngambil lagi. Hari yang keempat biarkan onta itu minum dari sumur kalian. Mereka hanya menikmati susu dari onta tadi itu tapi tidak mau giliran untuk mengambil air itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka bersepakat. Memang dikatakan ada seorang yang berdiri yang paling celaka yang bernama Qaddar itu. Qaddar bin Salif atau Qudar bin Salif. Dia berdiri akan membunuh onta tadi itu dicegah oleh Nabi Saleh alaihissalam. Jangan di jangan dibunuh dan sudah diingatkan kalau kalian membunuh onta ini otomatis nanti dia tidak akan menghasilkan susu lagi. Biarkan onta betina ini dan minumannya. Tapi kemudian tetap kodar ini membunuh onta tadi dan juga disetujui oleh orang-orang dari kaum Samud itu mereka melakukan kesalahan, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengadab mereka. Kaum Samud diratakan dengan tanah, tubuh mereka disambar dengan petir bergelimpangan. Ini salah satu contoh kalau yang melakukan dosa adalah umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umat Nabi Muhammad kalau ada sesuatu yang tidak disukai, yang kita bahasakan dengan musibah. Tapi secara umum sesuatu yang tidak kita sukai itu diistilahkan dengan beberapa kata. Ada yang dinamakan dengan musibah, ada yang dinamakan dengan fitnah, ada yang dinamakan dengan bala. Nanti ada lagi yang dinamakan dengan tazkir. Tazkir itu artinya peringatan. Musibah itu sesuatu yang tidak disukai karena kita habis melakukan suatu kesalahan atau tidak habis melakukan kesalahan. Kalau fitnah ini sesuatu yang tidak disukai, tapi juga mengenai orang-orang baik yang jahat maupun tidak jahat. Tapi yang paling baik dari keempat istilah itu adalah yang diistilahkan dengan kata balak, ujian. Ujian ini yang baik. Nabi Muhammad menyatakan, di antara manusia ini orang yang paling banyak mendapatkan ujian adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Sesuatu yang tidak disukai. Tapi kalau kemudian dibahasakan dengan sabar, disikapi dengan sabar, satu musibah akan diganti dengan tiga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, alladzina idha asabathum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu yang ketika terkena satu musibah, mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, cepat atau lambat, kita kami pasti bakal kembali kepada kepada Allah. Ini adalah kalimat tauhid yang sangat luar biasa. Istri kita adalah istri kita, tapi bukan milik kita. Cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita adalah rumah kita tapi bukan milik kita. Akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, tangan kita adalah organ yang selama ini melekat dan kita pakai tapi bukan milik kita. Cepat atau lambat bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh bakal rusak simbotan rusak menggusti menggusti Allah. Kita semuanya itu akan ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kehilangan semuanya. Tapi yang jelas kita tidak akan kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin pada kalimat innalillah. Dia ditimpa oleh satu musibah. Akan meningkat derajatnya. Ini yang dikatakan dengan ujian tadi itu. Yang paling banyak mendapatkan ujian adalah para nabi. Dan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik itu. Satu musibah dikenakan oleh Allah kalau dia yakin pada kalimat inna lillahi wa inna ilahi rajiun, dia akan diganti dengan tiga kebaikan sekaligus oleh Allah. Apa dalilnya? Lanjutan ayat tadi itu. Ulaika alihim salawatum min rabbihim wa wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan salawatum min akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua warahmah dia akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang bakal mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiga. Musibahnya satu, pokoknya sabar. Ujian akan menjadi ujian yang akan meningkatkan derajatnya. Akan diganti tiga kebaikan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu cerita seorang Pak Yai punya bunyai Bunyainya meninggal dunia. Akhirnya orang-orang itu datang takziah. Takziah kepada Pak Yai. Santri dan muridnya, jamaahnya datang Pak Yai. Kami ikut berduka cita. Jawaban pun Pak Yai, lu jangan berduka cita. Saya ini lu justru bersuka cita. Santri ini bingung, lu yuk nopo sih Pak Yai ini. Ditinggal Bunyai malah bersuka bersuka cita. Lu nopo kok Pak Yai kok bersuka cerita, kok bersuka cita. Yuk karena saya ditinggal satu nanti akan diganti tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri ini tambah suudon, temen nanti ini rabi mana ya ini. Gak rapi siji rabi telu nopo yai sampun kagungan pandangan. <laughs> Sudah punya kok yang satu nanti akan diganti tiga oleh Allah. Jawaban yai tidak seperti itu. Kalian salah paham sehingga pahamnya salah. Bukan berarti diganti tiga punyai. Iku yo yo. <laughs> Bukan berarti diganti tiga punyai oleh Allah. Saya ini ditinggal satu orang. Saya mendapatkan satu musibah. Tapi kalau saya sabar, saya akan diganti tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah keberkahan dari Allah, rahmati pun Gusti Allah dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan sebagai ujian. Ujian itu berarti orang yang baik, para nabi dan orang yang baik. Berarti orang yang sekolah, orang yang sekolah dapat ujian nanti naik kelas. Lah kadang kita itu nggak pernah sekolah mengaku dapat musibah yang berupa ujian. Kapan sekolah kok kemudian ikut ikut ujian? Ya kita introspeksi bagi kita kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik jangan dikatakan itu ujian tapi barangkali ini adalah peringatan bagi kita baik itulah beberapa ayat yang ada dalam surat asy penutup ayat ini yakni ayat yang ke-15 dikatakan wala yakhafu uqbaha dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Ini sesuatu yang maklum. Wallahu a'lam bisawab surat asy sudah kita pelajari semuanya. Mugi-mugi atas ilmu ingkang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.